alladzina qala Allah ta'ala fihim in hiya illa asma'un samaitu samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min, min sultan iyattabi'u iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin iyyahuna na'budu wa iyyahuna nasta'in ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة في الله حفظكم الله جميعا setelah Imam Al-Qayyim rahimahullah menjabarkan kepada kita tentang tafsir daripada Allah nurus samawati wal ard Allah lah cahaya langit dan bumi kemudian cahaya tersebut dia berikan kepada orang-orang beriman berupa petunjuk dan hidayah maka Ibnu Qayyim mengatakan fa innan nasa qisman, manusia dibagi dua. Pertama adalah ahlul huda wal basair. Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Manusia yang di atas petunjuk dan di atas ilmu. Mereka lah yang mengetahui kebenaran dan mengikuti apa yang dibawa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla wa ala dan mereka meyakini apa yang bertentangan dengan apa yang dibawa Rasul dan Allah Jalla Ala adalah merupakan syubuhat ya yang mengenai orang-orang yang sedikit keberuntungan mereka yang minim informasi dan ilmu mereka tentang logika berpikir yang sehat tentang dalil dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah jenis manusia pertama ya ahlul huda wadinil haq. Mereka lah orang-orang atas petunjuk dan agama yang lurus. Mereka lah ashabul ilmi an-nafi wal amal salih. Mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dari Rasul, dari Allah Jalla wa'ala, dan menerapkan berbagai macam amalan yang benar pula. Yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan segala macam apa yang dia bawa, yang tidak mempertentangkan antara petunjuk di bawah Rasulullah SAW dengan syubuhat. Mereka yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Jalla dan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian mereka inilah yang Allah katakan bahwasanya mereka Allah berikan cahaya. Ya. Mereka lah ahlun nur. Mereka lah ahli cahaya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka cahaya berupa iman yang menghiasi dalam badan mereka, cahaya mengenal Allah, ma'rifatullah, cahaya ilmu. Ya. Kemudian ada pun yang kedua, inilah yang kita bahas yang kedua, al-qismu tsani. Adapun jenis manusia yang kedua, ahlul jahli wa dhulmi. Mereka lah orang-orang jahil dan orang-orang zalim menggabungkan dua hal, kejahilan dan kezaliman atau memiliki satu pada dua hal. Inilah manusia yang kedua. dan amalan yang saleh mereka lah ahlun nur, yang kedua ahlul tulumat, orang-orang dalam kegelapan. Mereka lah yang menggabungkan antara al-jahlu wal-zulmu, orang-orang dalam kejahilan dan dalam kesesatan. Penyakit dalam agama ini dua. Satu adalah kejahilan, yang kedua adalah kezaliman. Ya. Kejahilan penyakit kaum Nasara, kezaliman penyakit kaum Yahudi. Adapun ahlul iman, mereka menggabungkan dua hal pula. Antara al-ilmun nafi, ilmu yang benar yang bermanfaat yang bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, al-amal salih. Yang menerapkan segala macam ilmu mereka tersebut dalam bentuk amal salih. Mereka inilah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat di Allah. Jalannya para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Adapun ahlul jahli wa zulmi adalah yang Allah sebutkan setelahnya, ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang kaum murkai mereka lah orang-orang zalim dari Yahudi yang mengetahui kebenaran mengangkanginya waladhdallin bukan pula jalan orang tersesat yaitu orang-orang Nasara yang beribadah dengan kejahilan yang pertama adalah ahlun nur yang kedua adalah ahlul zulumat ahlun ahlun nur ini tersimpul dalam dua hal mereka lah ahlul ilmin nafi wal amal salih. Ahlul zulumat tersimpul dalam dua hal. Ahlul jahli wal zulmi. Kira-kira bisa antum pahami? Ini adalah ringkasan-ringkasan kaidah-kaidah begitu penting. Semua penyimpangan dalam agama bermuara dari dua sebab. Kalau enggak jahlun, zulmun. Ya, dosa Nabi Adam disebabkan karena jahlun. Dosa iblis disebabkan karena zulmun. Ya. Dosa ahlu ibadah gara-gara jahlun. Dosa ahlu ilmi gara-gara zulmun. Alladzina jama'u bainal jahli bima ja'a bihi. Mereka lah yang menggabungkan antara kejahilan dengan apa yang dibawa Rasul wadzulmi bittiba'i hawaihim. Ditambah lagi plus dengan kezaliman dengan apa kezaliman mereka ya dilabelkan dengannya. Kenapa mereka disebut dengan yakni pemikul kezaliman orang-orang zalim pembawa kezaliman bittiba'i ahwaihim karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka kalau bukan mengikuti dalil pasti mengikuti hawa nafsu Yahudi mengikuti hawa nafsu Itulah kezaliman. Ya. Nasara di atas kejahilan, tak tahu apapun tentang kebenaran. Qala Allah Ta'ala fihim alladzina qala Allah Ta'ala fihim mereka inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang termuat dalam surat An-Najm ayat ke-23 Allah mengatakan tentang mereka yaitu kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah tuhan-tuhan yang batil, Tuhan yang tak pernah mencipta, tak pernah memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kata Allah, in hiya illa asmaun samaitumuha antum. Ini nama-nama berhala, ini nama-nama Tuhan yang kalian sengaja beri nama, kalian pemberinya atau orang tua kalian terdahulu kalian hanya mengikuti mereka. Ma'anzalallahu biyamin sultan tidak pernah Allah turunkan sedikit pun atas ini kekuasaan bagi mereka. Mereka tak punya kekuasaan. Tak punya petunjuk. Iyattabi'una illa dhanna. Inilah penyakitnya. Mereka hanya dalam beribadah mengikuti, dalam beragama, dalam berakidah, hanya mengikuti prasangka belaka. Prasangka yang mereka ikutilah ini namanya jahlun. Orang yang mengikuti prasangka mengikuti kejahilan. Wa ma tahwal anfus atau yang kedua mengikuti hawa nafsu. Inilah namanya zulmun. Tahu dia ini kesesatan, tahu dia kebenaran, tapi dikangkanginya kebenaran. Dia sembunyikan kebenaran demi ya gemerlap dunia yang didapatkan. Jadi Allah gabungkan ahlul jahli wa zulmi dalam ayat ini. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti prasangka. Inilah ahlu jahli Wa ma tahwal anfus, mereka lah ahlu al-zulmi. Dah mantap antum. Masyaallah. Allah Akbar. Ilmu Qayyim rahimahullah. Lautan ilmu. Bagaimana dengan gurunya? Ya. Kita bisa memahami perkataan mereka saja sudah Masya Allah syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Gak usahlah mengarang kitab seperti mereka ini. Memahami saja perkataannya. Bisa selesai saja satu kitabnya. Alhamdulillah. Yang dia punya kitab berpuluh-puluh. Berjilid-jilid. Ya. Ini hanya 600 lembar sekian. Ya dari satu bukunya. Daripada puluhan-puluhan bukunya. Jadi apa yang mau kita banggakan daripada ilmu. Subhanallah. Ya, nah numafalis kita ini orang bokek dalam ilmu. Kita hanya mengulang, menukil ulang perkataan mereka. Jadi mereka Allah katakan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda. Al-huda inilah dia yang menggabung kedua hal tadi. Al-ilmu nafi' wal amal salih. Hidayah itu kata Muqayyim adalah yang menggabungkan antara ilmunya benar, amalannya pun benar. Mengamalkan amalan yang benar berdasarkan ilmu yang benar. Itulah namanya hidayah. Jadi Allah gabungkan dalam satu ayat ini dua jenis manusia antara ahlu nuri wal basair yang termuat dalam perkataan Nabi perkataan Allah walaqad ja'ahum min rabbihimul huda dan ahlu zulmi yang menggabungkan antara jahlu wa zulmu Allah gabungkan mereka dalam firman-Nya tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus sepotong ayat tapi dalam maknanya inilah keilmuan para ulama-ulama Ya mereka ucapkan bukan di karang-karang. Mereka bagi manusia menjadi dua bagian. Bukan mereka karang-karang. Pemahaman intisari daripada ayat. Ya. Nah, fadal. Wahaula ismani. Ahaduhuma alladhina yahsabuna annahum ala ilmin wa huda. Wahum ahlul jahlin wa dalalin. Wahaula ahlul jahlil murakkabi alladhina yajhaluna al-haqqa. ويعادونه ويعادونه ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهل أهله وهم يحسبون أنهم على شيء ألا أنهم, ألا أنهم هم الكاذبون فهم لاعتقادهم شيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رأي السراب الذي حسبك وهؤلاء قسمان mereka ini dua bagian. Ya. Yang pertama alladzina yahsabuna annahum ala ilmin wa hudan. Mereka lah yang mengira, menyangka-nyangka mereka itu di atas ilmu dan petunjuk. Mereka anggap mereka sedang berjalan menuju surga. Mereka ahli surga. Persangka belaka. Wahum ahlu jahlin wa dalal. Padahal mereka adalah orang-orang yang sesat di atas kesesatan dan kejahilan. Ya. Fahaulai ahlu jahlil murakkab. Inilah kejahilan tingkat tinggi. Kejahilan dua. Jahlun murakkabun, jahlun basit. Jahlun murakkab, jahlun kuadrat. Kejahilan kuadrat. Jahlun basit. Kejahilan sederhana. Kalau saya tanya kepada antum, perang Badar itu tahun berapa ya? Ya, tanya kepada si menurutmu perang Badar tahun keberapa? Tahun kelima Hijriah Ustaz. Betul, yakin katanya. <laughs> Dari mana kau yakin? Pokoknya yakin. Ya. Ini namanya jahlun murakab, Jahil kuadrat. Ya, menyangka apa yang dikatakannya benar, hak, yakin lagi dia padahal dia salah. Tanya kawannya, engkau tahun berapa? Aku tak tahu Ustaz. Ini jahlun basit. Jahil sederhana. Yang kedua ini gampang diajar. Biar kau tahu ya. Perang Badar itu bukan tahun kelima. Tahun kedua. Hijriah. Oh ya. Jahlun basit Gampang diajar karena dia nyerah, saya tak tahu. Orang awam jahlun basit gampang diajar. Ahlul bid'ah, oh payah. Ini antum salah, enak kali kau bilang salah. Dari guruku ini amalan jangan macam-macam. Guruku belajar di Timur Tengah. Belajar di Mekah berpuluh tahun kau salahkan guruku. Ya. Tak mau diajar. ngiyel Yahsabuna annahum ala ilmin huda. Mereka menyangka di atas petunjuk. Ini penyakit ahlul bid'ah, ahlus syubhat. Ya, jadi bisa membedakan antara jahlun murakkab dengan jahlun basit. Insyaallah. Alladzina yajhaluna al-haqqa wa yu'adunahu. Mereka lah yang tidak mengetahui kebenaran dan memusuhinya. Yang lebih parah lagi sudah dikatakan kepadanya, akhi, perang Badar itu tahun kedua, tidak bisa, tahun kelima Ustaz. <laughs> ini lebih parah ini. Memerangi kebenaran. Ngeyel. Ada dua orang. Mereka berjalan dari arah yang jauh. Nampak bayangan dia di padang pasir. Berkata satu temannya, menurutmu itu apa? Menurutku itu kambing. Kalau kau, bukan. Itu bukan bang, kambing itu itu gagah. Tidak, pasti kambing. Kok salah? Gagah itu. Mereka mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Ketika dekat terbang barang itu Dibilang kau ini, kan gue bilang gagah. Siapa bilang itu kambing? Terbang, iya walaupun terbang. Ini jahlun. Banyak orang seperti ini. Pokoknya, udah pokoknya nggak bisa lagi dibantah. Pokoknya. Anzan wa intara itu kambing walaupun terbang ini ahlul jahl murakkab mereka lah yang memusuhi ke ahli hak, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Wa yansurul batil, mereka lah pembela kebatilan. Wa yuwalunahu begitu loyalnya kepada pembati, kebatilan. Wajwaluna ahlahum mereka begitu loyalnya kepada ahlul batil. Loyal terhadap orang-orang di atas kesesatan. Wahum yahsabuna annahum ala syai'in. Mereka mengira mereka di atas petunjuk jalan yang lurus. Ala innahum humul kathibun Padahal mereka adalah para pendusta. Subhanallah. Allah sebutkan dalam surat Mujadilah atau Al-Mujadalah Ayat ke-18, ya yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari ingatlah pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka bersumpahlah orang-orang kafir kepada Allah di hadapan Allah sebagaimana di dunia mereka bersumpah kepada orang-orang beriman. Bahwasanya mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak menyekutukan Allah. wayahsabuna annahum ala syai'in mereka mengira di atas kebenaran petunjuk ala innahumul kadzibun mereka lah para pendusta fahum li'tiqadihim asy-syai'a ala khilafi ma huwa alaih ah iqra fahum li'tiqadihim asy syaia ala khilafi ma huwa alaih bi manzilati ra'is tarabi alladhi yahsabu dhum'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an فهكذا هؤلاء a'maluhum وعلومهم بمنزلة bimanzilati الذي يخون صاحب أهواج ahwaja ma hum ilayhi alladhi yakhunu الذي يخون صاحب صاحبه صاحبه صاحبه أهواج sahibahu sahibahu ahwaju ma hum ilayhi mereka ini لاعتقادهم الشيء على خلاف ma huwa alaih. Karena mereka meyakini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan realitanya. Ini ya jahil murakkab. Ya, kita ya katakan akhi, yang benar tuh nih, ini dalilnya. Quran, sunnah, ijma. Oh lihat nih. Ini keyakinan para sahabat tidak bisa. Ya. Ini tak terima oleh akal sehat. Mungkin ini kau tersesat ini. Tak seperti itu. Akal sehatku menolaknya. Enggak mungkin ini sifat-sifat ini Allah dikatakan miliki wajah. Memangnya Allah seperti manusia. Punya wajah, punya tangan, punya kaki. ahlul Jahalil, murakkab, enggak kalam. Ngiyal. Ya, diberikan ini dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allah di atas ars itu bukan aku, bukan nenek moyangku, Allah Jalla wa Nabi yang mulia SAW. Oh, tidak itu maksud Allah. Tidak itu maksud Nabi. Memangnya Allah lebih kau lebih fasih daripada Allah Jalla wa Memangnya Allah tak mampu memberikan redaksi yang dipahami oleh manusia sehingga manusia tak tersesat, tak tersesat sebagaimana yang kau klaim. Mereka mengklaim yang mengatakan Allah di atas arah sesat. Berarti Quran mengajarkan orang kesesatan. Itu intinya. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban. Ialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Berarti kau anggap Allah tak lancar berkata-kata, tak baik berbicara, sehingga tak dipahami manusia. Tujuh tempat dia mengatakan bersemayam. Kau katakan tak bersemayam. Ya. Inilah ahlul jahlil murakkab. Tak peduli tamatan mana dia. Mau tamatan Timur Tengah, Timur Timur, tak peduli. Ahlul jahlil murakkab. Tak peduli sejuta pengikutnya, lima juta pengikutnya. Ahlul jahlil murakkab. Sesaat. Kebatilan sesaat akan menggunakan akan hilang telan kebenaran. Lihatlah betapa dahsyatnya kebatilan pada masa dinasti Bani Abbas ketika ulama usul menguasai negara. Akidah mereka Mu'tazilah. Sebagian ulama di penjara, ada yang terbunuh, Imam Ahmad bertahun-tahun di penjara. Subhanallah. Yang menguasai kala itu adalah ulama-ulama ahlu bid'ah, ahlu syubhat, ahlu jahil murakab. Sehingga terjadilah perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan tokoh mereka. Yang membuat sadar khalifah dengan penyimpangan mereka. Ya, ada dua nama. Sama-sama Ahmad. Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnah. Ahmad bin Nabi Duat imamu ahli bid'ah. Siapa yang kenal Ahmad bin Nabi Duat? Tak ada. Pada masa itu nomor satu dinasti Bani Abbas. Dia ulama nomor satunya. Dia mengeluarkan fatwa penjarakan ulama tersebut, paksa mereka, bunuh mereka. Mana dia sekarang? Tak ada. Inilah ahlul jahil murakkab. Mungkin sesaat bagikan banjir buih begitu dahsyat, heboh. Pengikutnya berjuta. Kalau kau klik namanya nomor satu, berjuta pengikutnya. Bukan itu standarnya. Jelas? Fahum li'tiqadihim syai'a ala khilafi ma alaih karena keyakinan mereka tentang sesuatu yang sebenar tidak seperti itu realitanya zilati ra'i asarab. bagaikan orang-orang yang melihat fata morgana kalau kau berjalan di padang pasir atau kau berjalan di aspal yang lurus jauh kau lihat seolah-olah di ujung sana ada kolam di sana ada sungai di sana ada air itulah namanya fata morgana mereka ahlul jahil murakab bagaikan orang yang berjalan di padang pasir melihat fata morgana alladhi yahsabuhu dham'anu ma'a karena kehausan dikiranya di sana ada air. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu syai'ah. Dia datangi tempat tersebut ternyata tak ada padanya apapun juga. Begitulah perumpamaan ahlul jahil murakab. Mereka mengatakan ini ilmu ni. Subhanallah. Padahal mereka di atas kesesatan, di atas kejahilan. Hatta idza ja'u lam yajidu syai'an fahakadha haula. Demikianlah mereka. A'maluhum amalan mereka wa ulumuhum ilmu-ilmu mereka bimanzilati sarab bagikan perumpamaan fatamorgana alladhi yakhunu sahibahu ahwaja ma hum ilaihi yang mengkhianati pemiliknya ketika dia sangat butuh. Ya, pandangan mata orang yang kehausan mengkhianati dirinya jalan jauh-jauh untuk mengambil menceduk air daripada apa yang dia ternyata sampai di sana tak ada paman juga karena hanyalah fata morgana belaka. Ketika dia butuh kepada Allah Jalla wa'ala. butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah dari kiamat tak dapat. Karena dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kalau kau ditanya, "Hei, hamba, mengapa kau katakan aku di atas ars bersemayam?" Apa kita jawab? "Ya Allah, aku hanya mengikuti perkataanmu belaka." Selamat. Selamat. Hai hamba, Kenapa kau katakan aku memiliki dua tangan? Allah, engkau sebutkan dalam kitab aku imani. Ya iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ya Allah, ku imani perkataanmu selamat. Hei fulan, mengapa kau katakan aku tak memiliki tangan? Apa mau dijawabnya? Tak masuk akalku ya Allah. Subhanallah. Tak masuk akalmu bukan menjadi standar. Akalmu yang sesat, akal menyimpang, masuk akal orang lain. Subhanallah. Akal mana yang menjadikan standar kebenaran? Akal manusia bertingkat-tingkat Sebagaimana ahlu bid'ah hasanah. Mereka mengatakan ini hasanah, ini bid'ah yang hasanah. Oke, okay. standar apa yang bisa dijadikan tolak ukur ini bid'ah hasanah? Akal siapa? Omongan siapa? Kalau anda kata agama kembali kepada akal, untuk apa dikirimkan Rasul? Untuk apa diturunkan wahyu? Kalau mengatakan hasanah, dia mengatakan tidak, ini tidak hasanah. Kalau akan bertikai dua-dua, siapa yang mau ditarjih? Subhanallah. Hancurlah agama. نعم كمل أحسن الله إليكم ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء بل إن بل إن ضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكام الحاكمين وعدل العادلين سبحانه وتعالى فحسب له ما عنده من العلم والعمل ووفاه إياه بمساقيل الذر wa qadima ila ma amila min amalin yarju naf'ahu faja'alahu haba'an manthura. Asbuka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yaqtasir ala mujarradil khaybah." Tak cukup hanya mereka dianggap merugi. Ya. Karena mereka telah menyangka atas ilmu yang benar, amalan yang benar, ya. Tak cukup mereka hanya sekadar merugi wal hirman Allah haramkan bagi mereka ilmu yang benar, amalan yang benar. Kama huwa haluman ammas saraba bagi yang perumpamaan orang yang sedang menuju fata morgana. Dikiranya ada air. Falam yajiduhu ternyata tak ada air. Mereka kira itulah akidah yang paling benar. Hari kiamat habis mereka. Habis mereka karena mereka telah mendustakan Quran. Mendustakan hadis Bahaya. Nabi mengatakan, "Innakum tarawna rabbakum karena kalian melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian." Sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terang benderang tanpa ada awan yang menghalanginya. Kata mereka, kalau Allah dilihat mustahil berarti Allah seperti makhluk, berarti Allah ada pada satu sisi, berarti Allah ada dalam satu jihad, berarti Allah diliputi oleh makhluk, berarti berarti mereka dustakan hadis. Mereka dustakan ayat. Kata Allah wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Kata-kata nadhiratun ila enggak ada maknanya kecuali melihat dengan mata kepala. Mereka dustakan. Ya. Ahlu kalam bertingkat-tingkat kesatannya. Ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Ya. Ini kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang tidak menerima semua sifat, hanya menerima nama-nama Allah, nama tanpa makna. Ya. Tanpa ada makna. Ini kaum Mu'tazilah. Mereka terima nama-nama Allah. Ya, Allah punya nama Sami, Basir, tapi tak ada sifatnya. Allah Tuhan yang maha mendengar tanpa pendengaran. Allah Tuhan maha melihat tanpa penglihatan. Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Ini kaum mu'tazilah. Coba bayangkan tuh. Kata mereka sami'un bila sam'in. Basirun bila basar. Dia melihat tanpa penglihatan. Dia e, mendengar tanpa pendengaran. Qadirun bila kudrah. Kuasa tanpa kekuasaan. Ini mu'tazilah. Yang tadi sesat, di atasnya lebih sesat. Di atasnya lebih sesat, tidak menerima nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah. Kalau Allah memiliki nama berarti seperti makhluk. Ya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya nama. Ini kaum Jahmiyah. Subhanallah, bertingkat-tingkat di atas mereka falasifah ahlu falsafah. ini adalah merupakan orang-orang yang disipati oleh Ibnu Qayyim dengan nama ahlul jahlil Murakab, Payah berhadapan sama orang seperti ini. Mengajari orang jahil Murakab ini payah. Ya. Bodoh tak bisa diajar. Ya. بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عند عنده بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى فحسب له ما عنده من العلم والعمل يا ووفاه يه بمثاقيل الذر يا Padahal di hari kiamat dia akan berhadapan berjumpa dengan Allah Tuhan yang maha adil, yang maha bijaksana. sana. Dia mengira bahwasanya dia punya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah punya bekal amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira akan diberikan Allah balasan di hari kiamat dengan ilmunya. Dengan amalannya sebagaimana prasangka ahli bid'ah. Yang bertingkat-tingkat ahli bid'ah ini macam-macam. Ya. Teroris, ISIS dan sejenisnya, Al-Qaeda yang mengkafirkan kaum muslim, memerangi kaum muslimin masuk ke dalam ahli bid'ah. Mereka mengira mereka sedang menuju surga Allah swt. Sebagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika ditanya, "Kenapa kau bunuh Ali?" "Aku bunuh Ali agar aku mendapat surga fir Jannatul Firdausil A'la." Aku bunuh dia supaya aku dapat surga Jannatul Firdaus A'la. Karena ini orang kafir. Abdurrahman bin Muljam. Dikiranya amalannya adalah amalan yang akan diberikan Allah ganjaran surga. Ya, Padahal sama sekali tak ada makna bagaikan debu-debu yang tak bernilai. Wa qadima ila ma amila min amalin. Dia datang hari kiamat membawa amalan yang dia siapkan untuk berjumpa Allah. Yarju nafahu dia kira sudah paten kali amalannya ini. Bagaimana al bid'ah? Yang berzikir pakai musik joget-joget, dia kiranya sudah mantap kali. Eh, kiranya Allah cinta seperti itu, ridha perbuatannya. Kadang-kadang joget-joget perempuan laki-laki. Zikirnya la ilaha illallah tapi jogetnya kayak orang gila. Tunggu kali lihat, lihatlah. Banyak tuh. Lewat aja kadang-kadang di mana? Di dinding-dinding Facebook tuh. Ya. Yarju naf'ahu faja'alahu haba'an manthura dia anggap dia akan mendapatkan manfaat daripada ilmunya, daripada amalannya, maka dia dapati sebaliknya habaan menetora, Hancur, berantakan, habis berhamburan. Bagaikan gunung-gunung pasir yang begitu tinggi datanglah badai seketika hancur gunung tersebut, habis segalanya. Inilah makna habaan manthura. Dikiranya dia bawa gunung-gunung amalan, ternyata tak ada apapun juga. merugi mereka. Naam. إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا فصارت أعماله وعلومه أثرات عليه. Ya. Kenapa habaan mansura? Kenapa habis berantakan amalannya, berterbangan bagikan debu-debu terbangan karena ada dalamnya dua cacat. Pertama, idlam yakun khalisan wajhi. Mungkin karena tidak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah, mungkin beramal karena dunia, pujian, sanjungan. Yang kedua, wala ala sunnati Rasulillah. Mungkin bukan di atas sunnah Rasulullah. Ikhlasnya sudah ikhlas, tapi tak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah penyakit dalam amalan. Tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah. Yang payah diajar tak mau. Diingatkan tak mendengar. Inilah ahlu jahil murakkab, sulit. Mendakwahi orang yang kosong itu gampang. Ya, ibarat jangkir atau gelas kosong diisi gampang. Tapi yang merasa telah penuh, kau masukkan air melimpah keluar nolak. Ahlu jahil basit. Wasarat tilka syubhatul lati kana yadhunnuha uluman nafiyah. Jadilah syubhat yang dia kira ilmu yang benar. Kadzalika haba'an manthura, habis berterbangan. Fasarat a'maluhu wa ulumahu hasaratin alaih. Menjadi sia-sialah, penyesalanlah segala ilmu-ilmunya dahulu kala. Amalan-amalannya dahulu kala semua sia-sia. Karena dibangun di atas kejahilan. Dia bangun di atas kejahilan plus dengan kefanatikan. Menganggap dia telah benar, telah sempurna. Nah, tafadhal. Wasarabu ma yara fil falawatil ma, ma yura ma yura fil falawatil munbasitati min dawi syamsi waqta dhahirah yusarribu ala wajhil ardi ka'annahu ma'un yajri. Adapun as-sarab definisinya ma yura fil falawatil munbasitah al-munbasita yang terlihat di padang pasir yang luas padang yang terhampar min syams adanya cahaya matahari yang kuat waktu zahirah ketika siang hari yasrabu ala wajhil ard ka'annahu ma'un yajri tampak di atas permukaan bumi seolah-olah di sana ada air itulah namanya sarab bahasa Indonesianya fata morgana nah والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد لا جبل فيه لا جبل فيه ولا واد القيعة kata Allah يحسبه الظمآن ماء في أرض بقيعة بقيعة arti qiyah adalah Al-qa' huwal munbasit adalah tanah yang terhampar di bumi alladzi la jabala fihi tak ada padanya gunung walawa tak ada padanya lembah terhampar padang pasir terhampar Ya, disitulah orang akan melihat dari jauh seolah-olah ada air karena dia terhampar. Tak ada padanya gunung, tak ada padanya lembah. Ya. Naam. Fashabbah fashabbaha ulumu man uluma man lam ya'khud ulumahu min al-wahyi wa a'malihi bi sarabin yarahu al-musafiru fi shiddatil harri. Faya ummuhu Fayakhibu fayakhibu dhannuhu wa yajidu naran taladha. Ah, fashabbaha. Allah memberikan perumpamaan uluma man lam yaqut uluma min al-wahyi. Orang-orang yang ilmunya bukan dari wahyu diambil dari akalnya, logikanya, dari perasaannya. Bukan dari wahyu, dari perasaan, dari logika, dari kebiasaan orang banyak. Warisan turun temurun itu ilmunya, bukan dengan wahyu. Dari mana kau dapat? Ini ajaran leluhur kami turun temurun seperti ini. Dari mana kau dapat logika aku yang mengatakan demikian? Dari mana ini? Ini adalah hasil perasaanku. Dan manusia dalam bab ya, agama ini ada tersesat karena bertumpu dengan akal sehingga mengedepankan akal membelakangi wahyu. Mereka lah ahlul kalam, ahlul falas, al, al falasifah. Ada yang tersesat gara-gara mendahulukan perasaan, insting, intuisinya, hayalannya, halusinasinya namanya Zau Ini kaum sufi. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau Allah memberikan perumpamaan orang-orang ilmunya tidak mengambil daripada wahyu dan amalannya ya yang tidak bertumpu dengan wahyu bagaikan patamorgana yang dilihat orang musafir dalam keadaan panas bersangatan. Seketika pun dia kejar, dia datangi Fata Morgana tersebut. Akhirnya fayakhibu dhannuh sia-sialah prasangkanya wajiduhu naran talazza tak ada di sana apapun yang ada adalah padang pasir panas membakar. Ham. Fahakada ulumu ahli al batili wa amaluhum idha khusiran nasu wastadda bihim al-'atas badat lahum kas fayahsabunahu ma'an Fa'idha atau fa'idha atauhu wajadullaha indahu فأخذتهم زبانية العذاب زبانية العذاب فاعتلوا فاعتلوهم إلى النار الجحيم. نعم. حسبك. Fahakadha ulum ahli batil begitulah ilmu orang-orang di atas kesesatan, begitulah amal-amal mereka idza husyiran nas. Kelak ketika akan dibangkitkan manusia, washtadda bihimul atash ketika orang-orang kehausan bersangatan di padang mahsyar. Di sana hanya ada telaga milik para rasul. Yang meminum daripada telaga itu hanyalah orang-orang pengikut para rasul. Ya, adapun mereka ya badat lahum kasarab. Mereka lihat di padang mahsyar seolah-olah ada minuman. Ya, padahal dia patung morgana, fayahsabunahu ma'a dikira mereka air. Fa idza atauhu wajadullaha indahu. Tatkala mereka datang tak ada apa-apa yang ada di sana malaikat zabaniyah fa zabaniyatul adzab malaikat zabaniyah mengazab mereka fa ataluhum ila nar jahim diantarlah mereka ke neraka yang begitu panasnya Naam fasuqu fasuqu fasuqu fasuqu ma'an jami'an faqat hamiman hamiman faqat faqatta'a am'a'ahum ya sampai di sana mereka diberikan minuman yang menggelegak sehingga memutuskan isi perut mereka ini ayat Quran. Fasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum. Na'am. Wadhalika al-ma'u alladhi saqawhu huwa tilkal ulum allati la tanfa. Air yang mereka minum yang menggelega ini, mereka kehausan, inilah dia ilmu yang tak bermanfaat yang mereka kira bermanfaat, ilmunya ahlul bid'ah. Ya, panjang lagi. Teruskan aja lah satu paragraf lagi wal a'malu allati kana li ghairi Allah ta'ala sayyaraha Allah ta'ala sayyaraha sayyaraha Allah ta'ala hamiman saqahum iyyahu demikian juga amalan mereka yang tidak dikerjakan karena Allah ya Kelak di hari kiamat Allah akan jadikan api yang membakar, yang menggelegak, membuat minuman yang begitu panas, ya, yang diminumkan kepada mereka. Nah, Kama anna ta'amahum min dhari'in la yusmin wa min ju'. Sebagaimana makanan mereka ahli neraka min dhari'. Makanan yang tidak pernah membuat mereka kenyang, tak pernah mereka membuat lepas daripada dahaga. Ya, buahnya buah zakum, minumannya minuman nanah. Minumannya adalah usar, ya, minumannya adalah merupakan darah dan nanah dari ahli neraka yang terbakar. nah wa huwa tilkal ulumul wal amalul batilatul lati kanat fid dunya kadzalika la tusmin wa la Ya, demikianlah balasan mereka karena di dunia dahulu di dunia ilmu mereka adalah ilmu yang sesat, amal mereka amal sesat. Ilmu dan amal yang tak membuahkan manfaat apapun juga tidak memberikan faedah bagi pemiliknya, tak diberikan ganjaran, tak membuat mereka ya meraih apapun juga sia-sia belaka. نعم وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الذين عن الله بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وهم الذي عانى بقوله تعالى كذلك وهم الذين هم الذين عانى بقوله تعالى كذلك yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim wama hum wama hum minan nar. Ya, mereka ini ahlul jahl murakkab ini yang mengira atas petunjuk pada mereka sesat. Mereka Allah katakan dalam firman yang "Qul hal nunabbiukum bil aksarina amala?" Katakan Muhammad, "Maukah keberitaan kalian siapa orang-orang yang merugi amalannya?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang ketika dunia sia-sia semua kerja dan amalan mereka wahum yahsabuna anam yuhsinun sunnah. Mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Saya pernah lihat ya, baru entah dua minggu lalu wawancara salah seorang khawarij. Dia tak tamat. Dari kota Madinah tinggalannya berangkat ke Syam bergabung sama khawarij. Dalam dialognya dia mengkafirkan semua manusia. Ya, sampai kata pembawa acara presenter, saya kok kafirkan. Ya, engkau kafir juga deh. Andai kata kau bisa bunuh saya, kau bunuh saya. Iya, saya bunuh kau. Jadi yang, yang Islam hanya kau saja. iya saya saja. Dan orang-orang seperti saya. <laughs> Sekolah aja tak tamat. Saya datang, kata dia aku sudah datang ya Syekh aku datang fulan, aku debat mereka. Semuanya mereka tetap ngeyel tak menerima perkataanku. <laughs> Eh, sedih tak tamat. Subhanallah. Inilah yang Allah, Allah katakan. Yang memang di atas petunjuk. Subhanallah. Gara-gara kuburan Nabi dan masjid dikafirkannya. Sejak masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan, semua kafir. <laughs> Karena Abdul Malik Marwan yang menyuruh memasukkan bangunan rumah Ibunda Aisyah ke dalam masjid. Sejak masa itu semua ulama, Imam Malik kau kafirkan? Ya, semua enteng dia mengkafirkan orang. Ya katakan aku pernah pergi ke Syekh Abdul Absyir Labat, ku debat dia, tetap ngeyel, ku debat. <laughs> Allahu Akbar. Ya, apa kerjamu sebelumnya? Disebutkan dulu aku ya bertahun-tahun aku terlibat narkoba segala macam 17 tahun. Ya. Setelah itu Allah aku beri petunjuk tanya. Ya. Jadi kata para center 17 tahun kamu dalam kesesatan, subhanallah. Kami tidak berikan engkau apapun label kafir. Berilah kami uzur, berilah kami uzur sedikit. Engkau dalam gelimang kesesatan dahulu kala kau tidak kafirkan dirimu, seharusnya kau dibunuh. Iya, tapi aku sudah bertobat sekarang Wancara. Wawancara. Allahu Akbar. Mereka ini Allah katakan Waqadimna ila amilu min amal faj'alna habal mathura. Kami datangkan mereka di kiamat buat amalan, kemudian kami hancurkan semua amalan mereka sia-sia. Mereka ini Allah katakan, ya, Kadzalika yurimu Allah amal hasaratun alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan pada mereka semua amal mereka sia-sia hanyalah merupakan penyesalan bagi mereka wa ma hum bi minar. Mereka tak akan pernah keluar dari neraka. Inilah bagian pertama. Adapun bagian kedua ashabul tulumat nanti akan kita bahas di kesempatan akan datang insyaallah jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang insyaallah taala. saya baca saja ini Afon Ustaz di luar tema satu bulan belakangan ini anak pribadi mungkin juga yang lain merasa terganggu ketika sholat di masjid kita ini karena suara imam masjid <laughs> yang di seberang sana dipasang ya bukankah kita dalam agama la dharra dirara ya tak sampai ke mereka ilmu ini antum yang nulis datang selain ini ke mereka ya khusus sholat jahriyah yang menjadi pertanyaan saya bagaimana sikap kita antum datangi dia Bel perlu bawa peraturan pemerintah. Ya, azan saja dikumandangkan setelah itu jangan. Yang bertanya datang. Tangi mereka. Terganggu ya. Subhanallah. Karena kurang ilmu. Kalau kurang ilmu, orang baca Quran kuat-kuat di samping kita. Karena kurang ilmu kitanya, dikiranya paten kali dia. Padahal Nabi mengatakan kepada orang yang baca Quran keras-keras, Kullun yunaji rabbah. Setiap orang sedang bermunajat. Janganlah engkau mengganggu temanmu. Kita baca Quran, bukan baca Injil dia. Mengganggu sahabatnya. Ini mengganggu sekali. InsyaAllah nanti diselesaikan sama Dr. ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad.